Yang kedua ingkar munkar teman kantor yang masih suka mendengar musik. Apa sikap kita? Ingkari, ingatkan, sampaikan. Gitu kan? Sampaikan, larang, ingatkan bahwa ini tidak boleh haram dalam agama. Gitu kan? Jangan pernah ragu menyampaikan, mengingatkan orang. Syaitan selalu mengecilkan hati seorang mukmin untuk ingkar mungkar karena kalau anda ingkar mungkar ada orang buat salah nih diingatkan pada saat itu kalau dia baik Allah berikan hidayah pada saat itu maka dia akan baik sampai meninggal dan anda panen pahalanya tapi kalau sekali pada saat itu anda tidak luruskan dia akan terus bengkok sampai dia mati dan anda termasuk bertanggung jawab depan Allah subhanahu wa ta'ala Hadis Nabi SAW riwayat Imam Ahmad yang sahih kata Nabi SAW siapa yang melihat kemungkaran dan tidak memungkirinya maka orang yang berbuat kemungkaran akan datang hari kiamat mencekik lehernya berkata di depan Allah ya Allah orang ini lihat saya buat mungkar nggak diingatkan sekarang saya tuntut diambil pahalanya ngapain kita setengah mati ibadah lalu kita diambil oleh orang yang tidak kita ingatkan kesalahannya ingatkan saudaraku dan kalau semua orang baik semua orang sudah menjalankan sunnah Nabi SAW antum mau dapat pahala dari mana kira-kira kesempatan pada saat itu kalau masih ada yang isbal jangan atau masih belum melar jenggotnya atau masih belum pakai hijab yang benar jangan kita digoda oleh syaitan karena salah satu langkah syaitan menggoda orang yang beriman adalah memunculkan ujub kebanggaan terhadap dirinya oh saya lebih baik dari dia orang ini nggak jenggot ya orang ini isbal ya orang ini nggak sholat berjamaah di masjid ya seakan-akan orang itu ahli neraka dan dia ahli surga nggak boleh mungkin dia belum faham mungkin dia bakti dengan orang tuanya mengalahkan pahala anda dari mana kita bisa tahu? Kesempatan dakwah yang sampaikan. Kalau kita luruskan pada saat itu dan Allah berikan hidayah, maka semenjak dia baik sampai dia meninggal kita panen pahalanya. Ingkar mungkar ingatkan, tapi dengan cara yang baik, santun. Sampaikan saudaraku, maaf saya bicara sebentar 5-10 menit bisa? Baik silahkan. Baik kita ngobrol, gitu kan? Lagi makan siang, lagi apa segala. Saya kemarin ikut pengajian, kita ceritain. Maaf ya, saya bukan menyinggung tapi saya cuma mengingatkan. Saya juga dulu dengar musik, tapi kemudian saya mendengarkan ada fatwa ulama yang begini, begini, begini. Sampaikan, gitu kan? Kalau dia bilang nggak mungkin kalau dengan santun sampaikan lalu kemudian dia mau marah dengan baik gitu kan. Kemudian mungkin dia bilang oh iya begitu ya baiklah mudah-mudahan saya bisa tinggalkan atau bagaimana. Ya, yang penting sudah ingkar mungkar itu sudah selamat dari hisab hari kiamat. Mungkar yang pertama, ingkar mungkar yang pertama. Selebihnya paling tidak dia kalau lihat anda dia pasti malu. Dia tidak akan ribut dengan musik itu. Diingatkan atau minimal sekali minimal doakan dalam hati minimal. Karena ingkar mungkar harus dengan tangan kalau tidak bisa dengan lisan kalau tidak bisa dengan hati dan itu selama lama iman. Ya, jadi jangan ditunda mengingkari mungkar itu.